Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan yang berikutnya yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala masih seputar beriman terhadap al-qada wal qadar. Beriman terhadap apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala yang mana takdir tersebut dijuluki dengan apa kemarin? Dijuluki dengan apa kemarin? Sirullahi jalla Allah, Rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa dinamakan rahasia barakallahu fikum? Karena tidak bisa diprediksikan oleh manusia. Prediksi itu masih diperkirakan. Diperkirakan oleh manusia, diprediksikan oleh manusia itu enggak bisa. Itulah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita akan lanjutkan yaitu rincian daripada rukun-rukun beriman dan takdir yang berikutnya. Al martabatu asaniyah tingkatan yang kedua. Antumina wa taqtaqida anna Allah kataba fil lahil mahfuz kullasyai'. Ini harus ini. Yang kedua adalah engkau beriman dan meyakini bahwasanya Allah Taala telah mencatat di dalam Lauhul mahfud segala sesuatu. Tercatat semuanya. Karena pertama kali Allah Taala menciptakan apa? Al-qalam, pena. Allah Taala mengatakan, "Uktub," tulislah. Awaluma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub. Pertama kali Allah Taala menciptakan qalam yaitu pena. Allah Taala mengatakan tulislah. Pena tadi bicara, wa ma aktub. Apa yang harus aku tulis? Akhirnya apa barakallahu fikum hafizakumullah. Naam, pena tadi mengatakan apa? Apa yang harus aku tulis ya Allah? Kemudian Allah Taala mengatakan kepada pena apa? Apa Abdullah yang dikatakan? Eh, tulislah apa? Nah, tulislah semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah semua yang akan terjadi sampai datang hari kiamat. Semuanya sudah tertata dalam Lauhul Mahfuz barakallahu fikum. Bahkan sebutkan dalam hadis yang sahih yang antum semuanya mungkin sering dan juga mendengarnya dan nanti akan kita baca juga yaitu hadis mengenai apa? tercatat dalam lahal Mahfuz sebelum Allah taala menciptakan langit dan bumi dengan jarak berapa tahun? 5000 dengan jarak berapa tahun? Anton? Eh? 50 tahun. Eh? Allah taala sudah mencatat semua takdir makhluk ininya, makhluk semuanya ditakdir Allah taala tercatat dalam Lauhul Mahfuz semenjak Allah Ta'ala sebelum menciptakan langit dan bumi dengan jarak berapa tahun? Eh? 50 ribu tahun. Paham ya? Itu hafal itu ya. 50 ribu tahun sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Kita lihat. Walahul mahfud. Sedangkan lahul mahfud itu adalah lauhun makhlukun. Nah, semacam apa? Nah, lembaran atau semacam lauh tempat untuk menulis. Dan itu makhluk. La ya'lamu kaifiyataha wasi'ataha wasi'atahu la ya'lamu. La ya'lamu kaifiyatahu wasi'atahu illallah jalla wa ala. Tidak ada seorang pun yang mengetahui bagaimana bentuknya, luasnya seberapa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa 'indahu jalla wa ala nu'minu bihi wa nu'minu bil kitabah. Yang mana Lauhul Mahfuz itu berada di mana? Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman dengannya dan beriman dengan Alkitabah catatan yang ada di di dalamnya. Sudah kita lewati ya? Naam. Kita lihat hadisnya biar nanti antum semakin kuat dan mantap. Wa fil hadisi awwalu ma khalaqallahu tabaraka wa taala al-qalam thumma thumma qala lahu uktub. Ini. Pertama kali Allah taala menciptakan pena, Allah taala mengatakan kepada pena untuk uktub, tulislah. Allah wa ma aktub? Apa yang aku harus tulis, penanya bisa bicara bayangkan. Dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Penanya mengatakan apa yang harus aku tulis? Qala uktub ma yakun wa ma huwa kainun ila an Tulislah apa-apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi sampai datang hari kiamat. Fajar Robi fajara bima huwa kainun ila Akhirnya berjalanlah nah barakallahu fikum penulisan tersebut Nam semua apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Berikutnya, wa fil Allah makadir al khalaik qabla an yakhluq as samawati wal ard bi khamsina al fasana ini. Perlu antum garis garis itu. Ha? Kenapa digaris garis ya itu ya? Penting sekali itu. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala telah mencatat takdir-takdir makhluk ini sebelum Allah taala menciptakan langit dan bumi dengan jarak berapa? Khamsina al fasana. 50 ribu tahun. Di situ ada itu ya. Nah, barakallahu fikum bi khamsina sana wa arsyu 'alal ma' dan arsy Allah taala itu di atas air. Antum nggak perlu bingung bayangkan air mana itu? Air laut atau air apa? Itu semuanya nggak pernah dibahas oleh para salaf. Jadi cukup kita sami'na wa ta'na. Jadi arsy Allah taala di atas air. Air apa? Wallahu alam. Apa maksudnya ya? Nggak perlu antum bahas lagi masalah seperti ini. Jangan seperti orang-orang yang ahlu ta'amuk orang yang berdalam-dalaman tapi apa? Tidak punya ilmu. Seperti orang-orang apa kemarin? Ahlu filsafat atau ahlu kalam. Allahumma musta'an. Fa ayyuhuma asbaq al-arsy abil amil qalam ini faedahnya. Mana yang lebih duluan? Ars atau pena? Dua-duanya makhluk apa? Kekal. Sudah kita lewati delapan makhluk yang kekal. Upayakan enggak ada yang gagal paham dan ingat semuanya. Delapan makhluk yang kekal tersebut, na'am barakallahu fikum, Antum tahu nggak delapan makhluk yang kekal tersebut? Ingat ya antum? Apa? Satu. Apa? Hah? Apa? Ruh, enam. Dua. Kursi, tiga. Arsh, empat. Surga, lima neraka, enam. Apa? tulang ekor, ahsan. Tujuh. Pena, delapan. Semua takdir tercatat di mana? Lauhul mahfud Delapan itu ya, pantunnya disebutkan dengan jelas dan gamblang. Naam, untuk mengulangi, Apa? Naam, antum ulangi yang keras suaranya. Naam, anak ulangi sekali lagi barakallahu fikum biar semakin melekat, enggak perlu antum jenuh atau bosan. Naam, samaniyatun hukmul baqa'i ya'muha. Delapan perkara, delapan makhluk yang dia memiliki hukum kekekalan. Paham ya? Wal baquna fi hazil adam. Sisanya semuanya masuk dalam lingkupan kesirnaan. Sirna habis punah. Paham ya? Apa delapan tersebut? Huwal arsy wal kursi wa narun wa jannatun wa ajbun wa arwahun kadal lawhi wal qalam. Delapan makhluk tersebut makhluk yang kekal tidak mengalami apa tadi? kepunahan. Kita lihat di sini. Mana yang lebih duluan, ars atau pena? Itu pertanyaannya. Jawabannya kita lihat sebaliknya. Qala qaumun ada juga para ulama yang berpendapat al arsu asbaqu minal qalam. Ars lebih duluan daripada pena. Waqala qaumun ada juga yang mengatakan sekelompok kaum al-qalamu asbaku minal arsy. Pena itu lebih duluan daripada arsy. Wa qaumun Ada juga yang ketiga, pendapat yang ketiga, mereka mengatakan dirinci. Pertama mengatakan apa tadi? Pertama, arsy lebih duluan daripada pena. Kedua, pena lebih duluan daripada arsy. Yang ketiga dirinci. Faqala Ibnu Qayyim rahimahullah والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العشر أو هو بعده قولان عند أبي العلاء الهمدان والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Siapa namanya Imam Ibnul Qayyim? Siapa namanya? Siapa? Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Siapa namanya? Nah, barakallahu fiikum antum. Ingat ya? Awas. Ingat gak antum? Ingat atau enggak? Atau lihat tadi? Ingat? Ya siapa? Muhammad bin Abi Bakar kunyahnya Ibnu Qayyim itu ma'rufnya, kunyahnya ada Abu Abu Abdullah. Nah, memang beliau ma'rufnya disebut dengan Ibnu Qayyim namanya Muhammad bin Abi Bakar Abu Abdullah. Nah, Kata beliau, manusia berselisih pendapat mengenai pena yang apa? Yang takdir itu ditulis dengannya. Apakah duluan arsnya atau duluan pena? Ada dua pendapat. Wal haqqu ini, perhatikan, beliau merhatikan ini. Wal haqqu anal arsa qablu. Pendapat yang benar, ars itu sebelum pena. Paham ya? annahu qabla al-kitabati kana ada arkani. Karena na barakallahu fikum wa Naam sebelum adanya penulisan ars tersebutlah Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atasnya. Apa maksudnya ya? Jadi yang rajih ars baru pena. Fal kitabatu muqaranatun liwujudil qalam. Maka tulisan tulisan itu beriringan dengan adanya pena. Tulisan itu ada karena ada pena tadi itu. Hina ma khalaqahu Allah qala lahu uktub ini. Yaitu ketika tatkala Allah Taala menciptakan pena, Allah Taala langsung mengatakan uktub, tulislah. Wa amma min haitsul wujud fal 'arsyu asbab. Ini, perhatian dari ini. Adapun ditinjau dari sisi adanya duluan mana? Pena atau arsy? Kata beliau fal 'arsyu asbab. Arsy lebih duluan. Paham maksudnya ya? Arsy lebih duluan. Wa hadha huwal qaulus sahih. Inilah pendapat atau ucapan yang benar. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam innallaha qaddara maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ardh bi khamsina alfasana wa 'arshuhu 'alal ma'. Sesungguhnya Allah taala telah menakdirkan menetapkan takdir-takdir makhluknya sebelum Allah taala menciptakan langit dan bumi dengan jarak 50 ribu tahun dan arshnya di atas air. Qaddaraha qablal kitabah tsumma kataba Takdirnya sudah ada duluan. Takdirnya sudah ada duluan. Kemudian setelah itu baru ditulis. Paham ya? Baru ditulis. Fal kitabatu muqaranatun liwujudil qalam. Tulisan itu beriringan dengan apa? Adanya pena. Jadi sebelum diciptakan pena belum ada tulisan. Paham belum? Tapi ketika awal kali Allah telah menciptakan pena langsung mengatakan tulislah. Paham maksudnya ya? Jadi tulisan itu beriringan dengan adanya apa tadi? Pena. Wa wujudil qalam mutaakhirun an wujudil 'ash wal 'ashr na'am barakallahu fikum asbab. Sedangkan adanya pena itu belakangan belakangan dari apa? Adanya ars dan ars lebih duluan. Wahadi mas'alatun istitradiyatun. Ini permasalahan yang di luar pembahasan, ya enggak? Kata beliau, ini permasalahan yang di luar pembahasan, tapi walakin la budda min ma'rifatiha, tapi harus kita mengetahuinya. Li'annaha tadkhulu fi martabatil kitabah, karena masuk dalam apa? Pembahasan kitabah, tulisan, catatan dari itu. Wahyal kitabatul 'amah Asamila samilah allati kutiba fiha kull syai'in yaitu catatan tulisan yang umum yang mencakup semuanya yang ditulis di situ segala sesuatu berarti kitabah itu ada dua ternyata ya kitabah yang amah sama kitabah yang apa khasah yang amah itu yang ada dalam lauhul mahfud yang khasah itu yang Allah taala apa berikan kepada para malaikat untuk mencatat ajalnya, rezekinya. Dia termasuk orang sengsara atau orang yang Nah barakallahu fikum mulia dan bagus. Itu semuanya apa? Catatan para malaikat tersebut diambil rinciannya dari mana? Lauhil Mahfud. Nah barakallahu fikum ikhwani fid din a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa ra'akum. pun yang berikutnya insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala walhamdulillahirabbil alamin.